Nabi Musa alaihissalam menegakkan agama Allah yang dilawannya tak tanggung-tanggung. Melawan musuh banyak orang sanggup, tapi Musa yang mau dilawan ini bukan sembarangan. Siapa yang mau dilawan? Ayah angkat yang rumahnya pernah ditumpangi, yang makanannya pernah dilahap, yang setengah kehidupannya bersama ayah angkat. Ayah angkatnya itu bernama Parau. Orang barat menyebutnya Parau orang Islam menyebutnya Fir'aun. Fir'aun. Allah sebut nama Fir'aun dalam Al-Quran. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT. Apa yang dilakukan Fir'aun untuk memadamkan cahaya agama Allah? Cahaya itu masih kecil lagi. Macam cahaya lilin. Dia mau padamkan, dia mau padamkan, dia mau pukul, dia mau humbus. Tapi cahaya itu tak bisa padam. Bagaimana cara dia memadamkan? Buatnya razia. Pak polisi jangan tersinggung. Razia. Semua anak kecil ibu hamil yang baru melahirkan Tangkap anaknya Potong hidup-hidup Oh bukan tanggung-tanggung eh, Itulah yang disebutkan di pangkal surat Al-Baqarah A'udzubillahiminasyaitanirrajim Yuzabbihuna abna'ahum Anak laki-laki semuanya disembelih Wa yastahiyuna nisa'ahum Sedangkan anak perempuan dibiarkan hidup Kenapa diadakan razia potong anak ini? Karena dia menengok dalam mimpinya bahwa nampaknya anak kecil menari. apa namanya yang kepala? Mahkota. Mahkota. Diambilnya mahkota, maka dia pun kumpulkan semua penasehat. Watimpir namanya. Apa watimpir itu Pak Ustaz? Dewan Penasehat Firaun. kumpulkannya semua hai para dewan penasehat pertimbangan Fir'aun ya Pak Fir'aun ada apa tadi malam aku mimpi mimpinya apa aku lihat ada anak kecil terus ngapain anak kecil itu? tiba-tiba ditariknya mahkota dari kepalaku kira-kira apa artinya itu Kata Dewan Penasehat Pertimbangan Fir'aun Ini ada anak yang baru lahir Dan dia akan mengambil kekuasaan kerajaanmu dia pun makin takut. Itu yang dikumpulkannya itu dukun-dukun semua. Makanya kalau ada sekarang camat, bupati, gubernur suka berdukun, itu Fir'aun. Fir'aun itu salah satu cirinya suka kedukun. Yang tersinggung salah sendiri, berarti suka kedukun. Banyaknya. Cuman dalam dulu namanya zaman dulu namanya kahin, zaman dulu namanya araf, sekarang namanya sudah berubah. Pak, itu dukun bapak ya? Bukan, saya tak suka ke dukun. Lalu itu siapa? penasehat spiritual. Siapa namanya? Ki Joko Bodoh? Siapa namanya? Ki Gendeng Pamungkas. Ustaz tak takut kalau disantet mereka. Takut juga. Bismillah dengan nama Allah. Bismillah dengan nama Allah. Bismillah dengan nama Allah. Allazi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'. Dengan nama Allah, kalau kau sebut nama Allah itu, tidak ada satu pun yang dapat menimbulkan mudarat di bumi maupun di langit. Apa yang ditakutkan? Bismillah. Asal kau sebut nama dia, tak satu pun bisa menimbulkan mudarat di bumi maupun di langit. Asal kau sebut nama dia. Itulah maka nama anak kita gandengkan dengan nama Allah. Nama anak bapak siapa? Abdullah. Nama gandengkan dengan nama Allah. Nama itu tak akan diganggu oleh setan. Abdullah, Abdul Rahman, Abdul Wafur, Abdul Somad. Yang Allah SWT. Bismillah dengan nama dia. Qul huwallahu ahad. Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillah. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi la fis sama. Apa ditakutkan? Allah detak jantung Fir'aun, Namrus, semuanya dalam genggaman Allah Subhanahu Wa Taala. Dibiarkannya berdetak jantung itu Dibiarkannya darah itu mengalir Apa beda orang baik dengan orang tak baik Semua detak jantung orang yang ada di dalam masjid ini Bernilai ibadah Hembusan nafasnya ibadah Kedipan matanya ibadah Detak jantungnya ibadah Lintasan pikirannya ibadah tapi orang yang jahat yang zalim di luar sana hembusan napasnya dosa lintasan pikirannya dosa langkah kakinya dosa sama-sama hidup di atas muka bumi Allah tapi yang satu menuai pahala yang satu menuai dosa mudah-mudahan sampai akhir hayat sampai mati sampai malaikat maut datang mencabut nyawa semua hembusan nafas kita bernilai pahala semua hembusan nafas saya Pak Ustadz memang jarang sembahyang, tapi hembusan napas saya ini bernilai pahala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Maka Fir'aun tadi pun ketakutan Menggigil dia mimpi Ternyata raja-raja penguasa-penguasa yang hebat-hebat Yang zolim-zolim setingkat Fir'aun itu Nyalinya ketakutan Bukan dengan musuh berhadap-hadapan dengan mimpi pun dia takut. Makanya ibu kalau ada mimpi, ibu mimpi aja takut. Begitu bangun pucat dia. Ibu kenapa pucat? Mimpi saya Pak Apa mimpinya? Suami saya kawin lagi. Baru mimpi, Bu. Gak apa-apa itu. Ibu nak mimpi apa nak galak? Apa ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala? maka diadakannya razia semua ibu yang melahirkan anak tangkap potong anaknya di situ skenario ilahi bermain apa kata Allah wa au'aina ila ummi Musa kami kirimkan bisikan ilham kepada ibu Musa namanya Yohanes Bu Yohanes, ya, kau takut anakmu ini dipotong oleh pasukan Firaun, ya. An ardi'i, susukan anak. Ah, ini ciri ibu Musa. Apa cirinya? Menyusukan anak. Suruhnya susukan. An ardi'i, susukan anakmu. Fa in khifti alaihi, kalau kau takut anakmu ini nanti disembelih tentara Firaun, Fa'alqihi fil yammi Masukkan dia ke sungai Nil Gimana memasukkan anak ke sungai Nil? Buatkan kotak kayu Jangan kotak supermi Habislah kena air Buatkan kotak kayu Masukkan anak ke dalam Kotak kayu itu bahasa Arabnya Fit tabut Tabut Bahasa Arab tabut Bahasa awak tabui Masukkan anak ke dalam kota. Setelah itu dihanyutkannya ke sungai Nil. La takhafi, jangan kau takut. Ibu-ibu baru melahirkan anak, anak disusukan, masukkan ke dalam kota, sang, hanyutkan ke sungai Siak. Saya mau nengok mana ibu yang sanggup menghanyutkan anak ke sungai Siak. Mana orang? disuruh anjurkan ke sungai Nil. Sungai Nil bukan cuma sungai Sia. sungai Nil itu gelombang luas besar di Afrika Utara sana. Dari mulai laut ujung Mediterania, masuk kota Alexandria, terus ke Mesir, terus ke Sudan, terus sampai ke lembah Victoria, sungai terpanjang di dunia. Luar biasa. Masuklah naik ke dalam. Datang Syekh Rasul. Masya Allah. Fadl ya Syekh Rasul. Beliau ini adalah anak muda yang dipanggil Syekh. Syekh Rasid namanya. Bapak Ibu udah kenal? Kalau belum kenal nanti foto-foto sama. Lalu sampai mana tadi lupa pula ah, Lalu kemudian kata Allah Ta'ala La takhafi, jangan kau takut Wahai Yohanes wala tahzani don be sad la tahzani jangan kau sedih bahasa inggrisnya don't be sad sudah ditulis bukunya oleh Aid Al-Qarni judulnya don't be sad jangan sedih karena penyakit yang menghantui manusia ini pertama takut yang kedua sedih kenapa orang kedukun karena takut kenapa orang korupsi karena takut Kenapa orang stres? Karena sedih. Kenapa depresi? Karena sedih. La takhafi, jangan kau takut. Wala tahzani, jangan kau sedih. Ibu-ibu yang sedih, jangan kau sedih. Setelah dihanyutkannya anak tadi, apa kata Allah? Inna radduhu ilaiki, kami akan mengembalikannya nanti kepada engkau. Waja'iluhu minal mursalin Nanti kami akan jadikan dia seorang Rasul Allah Maha Kuasa Sudah berapa orang mau memadamkan cahaya Allah Satu Namrus mati masuk nyamuk Satu Fir'aun Fir'aun akhirnya mati juga Bagaimana matinya Fir'aun? Matinya Namrus masih lagi agak keren sedikit Namrus mati kenapa? Kena nyamuk Fir'aun lebih jelek matinya. Fir'aun mati kenapa? Tersedak. Ah. Falamma adrakahul gharaqu ketika air itu masuk ke dalam tenggorokannya di laut merah mati. Makanya waktu dibelah dadanya mumi ditemukan garam dalam paru-parunya karena dia tersedak air laut merah. Saya sampai di Mesir, masuk saya ke museum, museumnya di samping Tahrir Square ada bangunan merah macam batu bata masuk ke dalam di lantai bawah ini ada batu-batu batu makam patung-patung di lantai dua tempatnya Fir'aun ruang Fir'aun lantai dua naik saya ke atas pas mau masuk ke dalam datang juga ngeri-ngeri sedap saya saya baca ayat kursi berapa kali Masuk saya ke dalam, saya tengoklah Fir'aun. Fir'aun dah nunggu saya dari pagi. Tangannya begini. Begini tangan. Kepalanya arah ke sini, kakinya. Saya tengok rambutnya. Rambutnya macam bulu jagung, warna merah. Macam anak-anak funky juga, merah. Mulutnya begini, hidungnya mancung. Mancung Fir'aun. Saya tengok, semua saya pandang dari mulai rambutnya, lehernya, ujung tangannya, kuku-kuku kakinya yang memanjang. Saya berani di situ karena banyak turis-turis yang lain. Andai sendiri cabut juga saya di Ya Allah, inilah dulu. Untung ada security situ. Kalau tidak saya tinju kan sekali kepala. Segan saya kan. Inilah dulu yang memotong anak-anak yang ada di Mesir Yudhabbihuna inilah nih orangnya Al yauma nunajjika hari ini kami selamatkan engkau hai Firaun bibadanika dengan badanmu tak hancur dimakan oleh ulat-ulat yang ada di laut merah yang ada di sungai Nil. Al yauma nunajjika kami selamatkan engkau bibadanika dengan badanmu. Untuk apa Allah selamatkan? litakuna liman khalfaka ayah supaya menjadi tanda-tanda bagi orang yang datang sesudah engkau mati Namrus mati Fir'aun mati orang kaya mati orang sombong mati kan ada lagunya tuh orang kaya mati orang kaya mati